Allah betul-betul menurut Al-Habib SAW, afala akunu abdan syakura. Sampai batisnya bengkak. Menyukuri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amma kita rancak juga batis bengkak karena kebanyakan tidur para hadirin. Jauh sama Rasulullah. Jauh. Salawatnya kurang. Burdahnya kurang. Maulidnya kurang. Me'ratnya kurang. Sodakohnya untuk maulid dan mi'rat kurang Ya Allah bagaimana hubungan kita dengan Rasulullah sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mau menarikkan nafas yang terakhir apa katanya ummati ya Rob ummati ya Rob selamatkan umatku selamatkan umatku mau bertunggang di burak ummati ummati sampai mencocokkan air matanya sampai di padang mahsyar ummati ummati bangun dari kubur ummati ummati kembali umat Muhammad SAW kepada sunnah-sunnahnya. Dekatkan perasaanmu, rohmu dan jasadmu hadapkan kepada Rasulullah SAW Rendahkan martabat nafsu dan hawa, syaitan dan orang-orang jahat, kebelakangkan. Tingkatkan doa kepada Allah Al-Jabbar Al-Malik Al-Muqtadir. Allahumma arhamna wal muslimin. Allahumma ahfadna wal muslimin. اللهم اهدنا والمسلمين لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وأصل وجودنا وقرة عيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم Subhana rabbika rabbil izza amma yasifun. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis ini mendapat maghfirah dan rahmah, mendapat syafaatnya Al Habib sallallahu alaihi wasallam dan mudah-mudahan kita semua kaum muslimin dipelihara Allah taala di dunia wal akhirah bijahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى ala وصحبه الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم